الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أنا كما نعلم صلاتك Thank you. رحمه الله الشارح Kemudian Allah pada pertemuan kali ini kita masuk di hadis yang pertama dari kita dalam baik yaitu tentang hadiyah tentang hadis dunia. Qala Rasulullah taala an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها هجرته الى ما هاجر اليه رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن حميرة بن سفيان البخاري وابو الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم الجزائري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه إلا hadis pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yaitu hadis yang merupakan yang sangat besar inti daripada agama Islam yaitu tentang an-niyah. An Amir Mu'min Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari sahabat Khalifah kedua umat Islam yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Dikul ma nawa seperti bagaimana yang dia niatkan amalan yang dilakukan oleh setiap orang itu tergantung pada niat niat orang tersebut. Semangka hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijrah hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seorang yang memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan permisalan al-hijrah Barang siapa yang melakukan hijrah melakukan amalan yang besar yaitu al-hijrah berpindah dari negara kafir ke negeri muslim barang siapa niat dan hijrah dia ya Allah yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga karena Rasulnya hijrah dulu ya Allah ya Rasulih maka hijrah dia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu wasallam hijrah kanat hijratuhu lidunya yusibuha dan barang siapa yang berhijrah ke suatu negeri dalam rangka dunia, dalam rangka mencari dunia yang akan dia dapatkan atau awibaratin yang syuha atau karena seorang wanita yang ingin dia nikah yang ingin dia nikahi maka hijrahnya fahijratuhu ila ma hajara maka hijrahnya seperti yang dia niatkan tersebut yaitu dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah terjemahan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam al muhaddits Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bukhari adalah satu daerah tempat yang namanya Bukhara dan juga lima Muslim yang nama beliau adalah Abdul Husain Muslim bin Ahjad bin Muslim Al Husaini Al Naisaburi rahimahullah taala yang mana hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam yaitu Al Bukhari dan Imam Muslim pada dua pada kitab mereka yang mana kitab mereka tersebut merupakan kitab yang sangat sahih yang yang yang dikarang yaitu Sahih Al Bukhari dan Sahih Imam Muslim yang merupakan kitab tersahih di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam. Kemudian Syarah menjelaskan memberikan syarah dari hadis ini yaitu Asyar ini rahimahullah taala an Amirul Mukminin bahwa Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi menjadi khilaf menjadi khalifah yang terpilih yaitu dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa hasanatun min hasanati Abu Bakar. Beliau adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa nasabahu fil khilafati syar'iyyah. Dan beliau wa nasabahu dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah secara syar'i, secara sah. Jadi jadi Umar bin Khattab adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Umar tersebut adalah khalifah yang dipilih sendiri langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara alladhi ayyanahu Abu Bakar Karena yang menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah Abu Bakar sendiri khalifah yang pertama. Wa Abu Bakar ta'ayyana bi mubayati di lahu di saqifah. Dan Abu Bakar ta'ayyana lahu tertunjuk sebagai seorang khalifah karena bayatnya para sahabat setelah kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Saqifah yaitu di sebuah tempat di sebuah tempat yang namanya as فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر رضي الله عنه Maka khilafah khalifah yang jabatan yang dipegang oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan khalifah yang sah dan syar'i sebagaimana khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di sini terdapat bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang mana mereka adalah orang-orang yang paling membenci tidak rela dengan khalifah yang telah berlaku yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Mereka menuduh para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berkhianat. Maka seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali sedikit dari anda di kalangan sahabat tersebut. Kemudian juga orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang mencela para sahabat seluruhnya. Wafil hakikat haulai padahu an-nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kata para ulama Syiah mereka itu mencela Rasul Shallallahu alaihi wasallam orang-orang Syiah mereka menjerat para sahabat radhiyallahu taala mengkafirkan mereka menuduh mereka bahkan istri Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mereka tuduh sebagai pezina dan juga banyak perkara-perkara yang mereka tuduhkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum maka sesungguhnya hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Imam Malik berkata, "Innama haula'i qaumun qadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falam yumkinuhum dhalik, faqadahu ashabahu hatta yuqar Muhammadun rajul su'." Walau kana salihan lakana ashabuhu salihin. Kata Imam Malik, orang-orang Syiah innama haula'i qadahu aqwa qadahu Al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah golongan yang mencaci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya mereka demikian. Kalau mungkin dalik akan tetapi mereka tidak mampu, tidak bisa secara terang-terangan langsung mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mereka secara terang-terangan mencela Rasul, pasti semua tidak akan menerima mereka mereka adalah orang yang mencela Rasul hakikatnya. Akan tetapi mereka tidak bisa secara terang-terangan mencela Rasul tersebut, maka mereka mencela para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat karib beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mereka celah, mereka hinakan, mereka rendahkan, dan mereka injak-injak kehormatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mana ini menunjukkan jika sahabat sahabat Rasul, sahabat-sahabat Rasul dan teman yang jelek, tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad juga sama seperti para sahabatnya. Ini tuduhan yang hakikatnya demikian. Walau kana dan jika Nabi Muhammad tersebut adalah orang yang saleh, maka tentu para sahabatnya juga orang yang saleh. Inilah Syiah ar Ta'ala La'anatullahi ta'ala alaihim Mereka adalah golongan yang terjelek di antara manusia ini bahkan golongan yang terjelek di antara yang daripada Yahudi dan Nasrani jelek-jelek kaum yang berada di muka bumi adalah Syiah Ar-Rafidah sebagaimana kata para ulama kita bahkan diriwayatkan dari dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata jika dikatakan kepada Yahudi dan Nasrani siapa umat terbaik di antara kalian jika, jika, dikatakan kepada Yahudi siapa umat terbaik terbaik di antara kalian maka mereka Yahudi akan menjawab tentu para sahabat Nabi kita Nabi Musa alaihissalam umat terbaik golongan terbaik di umat kita adalah kata orang Yahudi adalah sahabat Nabi Musa alaihissalam dan juga dikatakan dan juga dikatakan kepada Nasoro kaum Nasoro siapa golongan terbaik di antara umat kalian mereka tentu akan menjawab golongan terbaik dari umat kita adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam mereka semua mengakui bahwa orang-orang terbaik di antara mereka adalah sahabat yang menemani Rasul yang menemani nabi-nabi mereka dalam berdakwah menemani dalam kehidupan Rasul yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka itulah orang orang yang terbaik bagi mereka akan tadi jika dikatakan kepada Syiah, siapa manusia terjelek? Siapa umat terjelek di antara kalian? Siapa golongan terjelek di antara kalian? Lihat Syiah di sini mengatakan umat terjelek terburuk di antara kita adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Syiah Ar-Rafidah radhiyallahu anhu Bahkan Ali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mereka lulukan bahwa, bahwa Ali tersebut lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar, lebih pantas menjadi khilafah daripada menjadi khalifah daripada dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab telah membantah sendiri dalam sebuah riwayat yang sahih suatu hari anaknya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada bapaknya yaitu Ali Kultu li Abi Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah Siapa manusia terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka Ali bin Abi Thalib menjawab Abu Bakar kemudian anaknya tersebut bertanya lagi kemudian siapa Ali bin Abi Thalib mengatakan Umar kemudian anaknya melanjutkan Tuma Anta kemudian engkau wahai bapakku Anaknya mengatakan, kemudian engkau khasyata ayyakula Suma Uthman Karena aku takut Kata anaknya Karena aku takut Ali mengatakan Kemudian Uthman bin Affan Maka Ali Lihat jawaban Ali bin Abi Thalib Ma ana illa rajulun minal muslimin Tidaklah aku ini Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Tidaklah aku ini hanyalah seorang Dari diantara kaum muslimin Yang biasa Seorang diantara kaum muslimin saja dan juga bahkan Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan mengancam kepada orang-orang yang yang melebihkan dirinya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata Ali bin Abi Thalib la utiya bi ahadin yukhbiruni ala Abu Bakar wa Umar illa jallattu al muftarin tidaklah aku mendengar tidaklah aku mendengar orang-orang yang yang memuliakan aku melebihi Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dia dengan cambukan orang-orang yang orang-orang yang berdusta. Inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengakui sendiri akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Adapun Syiah ar rafidah maka mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah telah memberikan peringatan kepada mereka yaitu Al-Khawarij dan juga Syiah Ar-Rafidah Alaihi anhu bahkan Rasul SAW pernah mengatakan dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku maka baginya laknat Allah laknat para malaikat dan juga laknat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan juga Rasul telah bersabda man ahabbahum ahabbahullah barang siapa yang mencintai mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya barang siapa yang membenci mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci juga orang-orang yang benci para sahabat radhiyallahu taala anhum maka di sini terdapat tentang terhadap Syiah Rafidhah alaihi la'natullah kemudian kita lanjutkan syarah Syiah Jami' rahimahullah taala mungkin tidak semuanya yang kita baca beberapa faedah yang penting itu saja mungkin yang akan kita bahas dan Syazani rahimahullah taala melanjutkan wal maksud min hadhihi niyyati tamyizul adat min al ibadat wa tamyizul ibadat li ba'duna min ba'd inti daripada niat ini masalah niat pembahasan tentang an sebagaimana hadis yang pertama juga oleh Walid adalah tentang niat al-maksud min hadhihi niyah maksud daripada niat tersebut inti daripada niat adalah tamyizul ibadati tamyizul adati minal ibadat untuk membedakan niat tersebut untuk membedakan antara sebuah ibadah dan juga sebuah adat, sebuah kebiasaan. Jadi nanti akan terbedakan ini yang namanya ibadah dan juga ini yang namanya adat. Adat tidak mendapat pahala dalam ibadah maka ia akan mendapat pahala dan juga niat tersebut sebagai tamyiz, sebagai pembeda antara ibadat satu ibadat dengan ibadah yang lainnya. Jadi inti dari niat apa? Maksud daripada niat itu untuk membedakan antara suatu adat, suatu kebiasaan dengan suatu ibadah dan juga niat itu membedakan antara ibadah satu ibadah dengan ibadah yang lainnya ini semua dengan niat seperti orang ketika membiarkan jenggotnya panjang ini merupakan sunnah ibadah ada yang meniatkan ketika membiarkan jenggotnya tersebut mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini merupakan ibadah Jadi tulis akan akan mendapatkan ajar jika niatan dia seperti itu yaitu mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada juga yang dan juga ada pula yang membiarkan jenggotnya karena kebiasaan tidak ada niatan mengikuti sunnah akan saja dia membiarkan jenggotnya karena kebiasaan atau karena mengikuti orang yang dicintai atau karena ikut-ikutan saja ini tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan niat tersebut terbedakan antara suatu ibadah dengan suatu adat dan juga seperti orang ketika masuk masjid dia mendahulukan kaki kaki kaki kaki, kaki kanan mereka kaki kanan ketika ketika seorang masuk masjid mendahulukan kaki kanan merupakan amalan sunnah kaki kaki kanan merupakan amalan sunnah jadi lihat orang masuk masjid menggunakan karena ini merupakan amalan sunnah. Dan juga ada ada orang yang tidak meniatkan hal tersebut sehingga dia masuk masjid yang dahulukan kaki kanannya akan tapi dia tidak meniatkan karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibadah maka amalan dia maka perbuatan tersebut sebagai adat saja sebagai kebiasaan dia kalau masuk masjid yaitu dengan kaki kanan akan tadi ada lagi seseorang yang dia memang betul-betul mendahulukan kaki kanannya karena niatan dia mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini merupakan inti dari merupakan maksud daripada niat itu yaitu membedakan antara suatu adat dengan ibadah dan juga niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya seperti satu ibadah dengan ibadah yang lainnya seperti seseorang sholat dua rakaat yang satu sholat dua rakaat dan yang satu lagi sholat dua rakaat sama gerakan dalam sholat tersebut sama dua rakaat juga dua, dua, dua rakaat akan tapi bisa terbedakan dengan niat yang satu sholatnya misalnya karena tahiyatul masjid yaitu karena masuk masjid disunahkan untuk sholat dan yang satu lagi sholat istikharah misalnya yaitu sama-sama dua rakaat akan tapi terbedakan yang satu ini sholat tahiyatul masjid dan yang satu sholat istikharah dan juga banyak contoh-contoh yang lainnya yang saya akan dijelaskan oleh Syarif rahimahullah taala. وتمييز العادات من العبادات مثاله kata muallif tamyizul adat membedakan sebuah adat dengan ibadah contohnya. Jadi niat ini membedakan antara suatu adat dengan sebuah ibadah yang mendapatkan ajar. Seorang yang mendapatkan ajar dengan amalan tersebut dan juga ada seorang yang melakukannya akan tadi karena kebiasaan saja. Seperti seorang ar-rajul ya'kulu ta'ama syahwatan faqat wal-rajul al-akhar yakul ta'am misalan li amrillahi azza wa jalla قوله وكلوا واشربوا أكل الثاني عبادة وأكل الأول ada seseorang yang makan makanan yang makan ta'am karena syahwat karena keinginan saja dia makan dia suka makan kemudian makan dia nggak meniatkan apa-apa dalam makanan dia tersebut dalam makan dia tidak meniatkan apa-apa karena dia suka maka dia makan Warujul al-akhar dan ada juga orang yang makan sama makan seperti dia, akan tetapi niat orang ini intisaran liamrillahi azza wa jalla yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 20 wasrabu dan makan minumlah kalian wala tusrifu dan janganlah kalian melakukan pemborosan. Di sini Allah perintahkan kita untuk makan minum untuk menjaga kesehatan kita untuk kita bisa kuat dalam beribadah maka ketika dia niat niatan niatannya seperti ini maka dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang membedakan seseorang yaitu dengan niatnya antara ibadah dengan suatu adat orang yang makan bisa mendapat pahala jika niatan dia yaitu karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah merintahkan kita untuk makan minum agar tubuh kita sehat kuat dalam beribadah kepada Allah inilah niatan yang dapat yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tapi orang yang makan tidak memiliki niat sama sekali yaitu hanya untuk mengenyangkan karena dia suka makanan tersebut maka orang tersebut tidak mendapat apa-apa karena dia tidak memiliki niat ibadah. Ini maksud daripada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan tersebut ditulis karena niatnya. Akan tertulis karena niat seseorang. Kemudian contoh yang kedua ثانيا الرجل يغتسل بالماء تبرجا والثاني يغتسل بالماء من الجنابة فالأول عادة والثاني عبادة Contoh lagi tentang niat ini membedakan antara suatu adat dengan suatu ibadah. Seorang yang mandi dengan air dingin dalam rangka untuk menyegarkan badan dia dan juga ada orang yang mandi dengan air dingin akan tapi niatan dia yaitu mandi janabah mandi janabah maka al awal ada bertani ibadah orang yang pertama yang mandi dalam rangka untuk mendinginkan meningkatkan badan dia ini kebiasaan tidak mendapat apa-apa dia tidak meniatkan apa-apa oleh karena itu dia tidak mendapat apa-apa karena kebiasaan tersebut karena adat dia yaitu mandi dengan air dingin untuk dia segar Wasani ibadah ada orang yang kedua ya mandi juga seperti orang pertama. Akan tapi niatan dia yaitu untuk mandi janabah, mandi dari janabah. Maka ini merupakan ibadah yaitu dengan adanya niat tersebut yang niatkan mandi dia itu dengan bahwa bahwa mandi yang dia lakukan adalah mandi janabah, mandi dari janabah ini adalah ibadah yang berbeda hanya dengan orang yang pertama. Walihada law kana 'ala insani janabatan thumma ghamasa fil bahr للتبرج ثم صلى فلا يجزئه ذلك oleh karena itu kalau kata muallif seseorang yang dia junub kemudian dia mandi atau dia mencemplung menyemplungkan dirinya ke laut atau dia mandi akan tapi dia tidak punya niatan mandi janabah maka tidak sah mandi dia dia tidak boleh sholat karena dia belum mandi karena dia belum meniatkan mandi janabah oleh karena itu mandi janabah harus dengan niat jika tidak ada niat seseorang ketika mandi tersebut maka sholatnya tidak sah Li'annahu la budda demi niat karena mandi itu karena ibadah tersebut harus harus dengan niat ibadah itu diterima harus dengan niat tidak cukup mandi saja kemudian mengangkat dari hadat maka mandi tersebut harus dengan niat. Bahwa lam yanwi at-ta'abbud wa innama nawa at-tabarruz. Orang yang pertama tadi tidak meniatkan mandi mandinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi mandi dia hanya untuk mendinginkan badannya, untuk menyegarkan badan dia. Inilah faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis Imam Al-Amal bin Niyad dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu bahwa niat tersebut membedakan antara suatu adat dengan suatu ibadah dan juga niat itu membedakan suatu ibadah antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa wasallam Alhamdulillah wa sallam